negeri Syam. Namun ternyata berita ini sampai ke orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Sehingga mereka pun membentuk pasukan untuk berusaha mencegah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. dengan pasukan yang besar yang siap untuk melakukan pertempuran melawan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin ketika itu tidak melakukan persiapan yang besar karena mereka menyangka bahwa mereka hanya akan menghadapi kelompok yang kecil yang tidak ada persiapan untuk berperang. Namun semuanya telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal menginginkan dan menetapkan bahwa mereka akan menghadapi pasukan yang lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya dari kaum muhajirin dan ansar dan mereka pun siap untuk melanjutkan perjalanan dan siap untuk melakukan pertempuran, peperangan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun bergembira dan beliau mengatakan siru wa abshiru. Lanjutkanlah perjalanan kalian dan bergembira. Fa inna Allah azza wa jalla qad wa'adani ihda ta'ifatain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan aku salah satu dari dua kelompok dari kelompok kafir Quraisy yang akan dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Lalu kemudian kita melanjutkan yang disebutkan oleh Al-Hafiz berkata Al-Hafiz Al-Imam Abu Al-Fida Imaduddin إسماعيل بن عمر المشهور بابن كثير رحمه الله تعالى وأما بسبس ابن عمر وعدي بن أبي الزغباء فإنهما وردا ماء بدر Adapun Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zaghba maka keduanya mendatangi mata air-mata air yang ada di daerah Badar. sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua sahabat ini yaitu Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zaghba yang keduanya diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendengarkan berita-berita yang datang dari kafilah tersebut sampai kemudian keduanya Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zaghba mendatangi mata air yang ada di Badar. Dan perlu diketahui bahawa Basras bin Amr dan Adi bin Abi Zagba keduanya berasal dari Juhayna Dan kedua sahabat ini tidak dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu uh, sepertinya merupakan kesengajaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian keduanya ini bebas untuk mengetahui berita-berita yang datang dari mereka. Sebab apabila Nabi SAW mengirim sahabat yang ma'ruf, yang dikenal oleh mereka dari kaum muhajirin, tentu mereka langsung mengetahui bahawa mereka bahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka diutuslah sahabat yang mereka tidak mengenalnya Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zaghba Tatkala keduanya tiba di daerah mata air di Badar, fasami'a jariyatan taqulu li sahibatiha. Maka keduanya pun mendengarkan percakapan seorang anak wanita yang mengatakan kepada teman wanitanya yang lain. Jadi di sana ada dua wanita terjadi obrolan di antara keduanya. Yang satu mengatakan kepada yang lain, "Ala taqdini ini. Kenapa engkau tidak melunasi hutangku? Nah, ini yang satu meminta agar kemudian hutang tersebut segera dilunasi. Faqalati al-ukhra maka wanita yang lain menjawab, "Innama taqdumu al-'iru ghadan aw ba'da ghadin." Sesungguhnya kafilah dagang itu akan tiba besok atau lusa. Akan tiba besok atau lusa fa'amala lahum wa Maka apabila mereka kafilah itu telah tiba, saya akan bekerja untuk mereka dan saya akan melunasi hutangku kepadamu. Saya akan melunasi hutangku kepadamu. Jadi percakapan kedua wanita ini didengarkan oleh Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zarba tentang pelunasan hutang. Yang satu wanita ini mengatakan, ayo lunasi hutangmu. Maka dia mengatakan, iya sabar. Sehari atau dua hari lagi atau lusa akan datang kafilah. Apabila kafilah itu telah tiba, maka saya akan bekerja untuk mereka. Entah sebagai apa. Lalu kemudian saya mendapatkan upah, lalu saya akan melunasi hutangku kepadamu. Fasaddaqaha Majdi bin Amr. Lalu itu dibenarkan oleh Majdi bin Amr. Maksudnya bahwa Majdi bin Amr ini mengatakan kepada wanita yang mengatakan bahwa kafilah itu akan tiba besok atau lusa. Majdi bin Amr mengatakan kepada wanita itu sadaqti. Perkataanmu itu sudah benar. Ini didengarkan oleh Bas-Bas dan Adi bin Abi Zagba. Ya, maka mereka di sini tentu mendapatkan berita yang menunjukkan bahwa kafilah itu akan tiba di tempat tersebut sehari atau dua hari lagi. Sehari atau dua hari. Itulah faedah yang didapatkan oleh Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Az-Zaghba dari percakapan dua wanita ini dan dibenarkan oleh Majdi bin Amr. Fantalaqa muqbilaini bima sami'a. Maka kedua sahabat ini Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zaghba Keduanya pun berangkat kembali. Ya, yakni ingin mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mengabarkan apa yang telah mereka dengarkan. ini bima sami'a. Mereka datang membawa apa yang telah mereka dengarkan dari percakapan dua wanita tersebut yang dibenarkan oleh Majid bin Amr bahwa kafilah Abu Sufyan akan tiba sehari atau dua hari lagi. Begitu mereka berangkat meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan daerah Badar, wa yaqubuhuma Abu Sufyan. Lalu disusul dengan datangnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan yang menjadi pemimpin kafilah dagang tersebut, mereka sudah khawatir dan mereka sudah mendengarkan bahwa mereka akan dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Abu Sufyan berjalan lebih dahulu. Dia berjalan ke depan untuk mengetahui berita-berita tentang Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Jadi setelah keduanya ini meninggalkan Badar, Abu Sufyan datang. Faqala li Majdi bin Amr, lalu Abu Sufyan mengatakan kepada Majdi bin Amr, "Hal ahsasta ahadan min ashabi Muhammadin?" Apakah engkau merasa ada seseorang di sini dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala la kata Majid bin Amr oh tidak yani saya tidak melihat ada dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi Abu Sufyan juga ingin mengorek-ngorek berita tentang rombongan Nabi alaihi salatu wasallam maka Majid bin Amr mengatakan oh tidak illa anna rakibaini nazala 'inda tilkal akamah hanya saja ada dua pengendara pengendara kuda yang turun di bahagian akamah itu al-akamah yang dimaksud al-akamah adalah dataran tinggi bukan gunung ya bukan gunung bukan bukit tapi tempat yang lebih tinggi daripada yang lain itu disebut al-akamah dia mengatakan saya tidak melihat ada sahabat Nabi, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada dua orang di situ yang ada di dataran tinggi tersebut. Tadi ada dua orang yang berkendaraan uh, dengan apa ber, dengan bukan dengan kuda tapi dengan untanya. Berkendaraan dengan menggunakan unta. Maka mendengarkan hal itu fantalaqa Abu Sufyan ila makanihima. Maka Abu Sufyan pun mendatangi tempat berdiri kedua sahabat tadi yang dengan mengendarai unta. Maka Abu Sufyan mendatangi tempat tersebut untuk mengecek siapa kedua orang ini. Bahkan Majid bin Amr pun tidak mengenalnya. Siapa kedua orang ini? Apakah dia bagian dari sahabat Nabi? Maka ini akan diteliti oleh Abu Sufyan. Wa akhadha min ba'ri ba'irihima. Maka tatkala dia tiba di dataran tersebut, maka dia mengambil salah satu dari bongkahan tahi untanya. Jadi mereka yang berkendaraan unta lalu diteliti oleh Abu Sufyan dan dilihat di mana uh, unta tersebut buang hajat. Lalu dia mengambil salah satu dari tahi unta itu. Apa tujuannya? Untuk mengecek tahi unta ini dengan mengecek tahi onta tersebut dia bisa mengetahui dari mana onta ini berasal. Kalau dari Madinah berarti kan mencurigakan. Jangan-jangan ini bagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tahu maka ketika dia mengambil tahi onta tersebut dia membongkar, membuka, melihat isi dari tahi onta itu. Fawajadafihin nawa Lalu kemudian dia pun mendapati ada biji-biji kurma. Ada biji-biji kurma yang dimakan oleh tahi unta oleh unta tersebut. Berarti menunjukkan bahwa kemungkinan besar unta ini berasal dari Madinah. Karena Madinah dikenal sebagai daerah yang banyak kurma yang ditumbuhi pohon-pohon kurma. Faqala setelah dia mengetahui banyak biji-biji kurma pada tahi tersebut, dia mengatakan hadhihi wallahi alaifu Yathrib. Ini demi Allah hewan-hewan yang berasal dari Yathrib, maksudnya dari Madinah. Ya, yang ada kemungkinan mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengetahui hal itu sehingga dia berkesimpulan bahwa Muhammad dan para sahabatnya menunggu di daerah ini, daerah Badar. Mereka akan mendatangi Badar dan Abu Sufyan pun akhirnya mencari jalur yang lain yang lebih selamat. Fa'adala bil ila tariqis sahil. Maka akhirnya kafilah ini pun diperintahkan oleh Abu Sufyan diarahkan untuk berjalan ke arah pinggiran lautan. Diarahkan untuk berjalan ke arah pinggiran, eh, pinggir laut agar terselamatkan dari uh, gempuran Rasulullah dan para sahabatnya. Fanaja, maka selamatlah Abu Sufyan dengan kafilahnya. Selamatlah Abu Sufyan dengan kafilahnya dan berhasil uh, melewati pasukannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah dia mengetahui bahwa dia telah selamat dan kafilah itu pun telah selamat, wa ba'atha ila Quraisyin, maka Abu Sufyan pun mengutus seseorang untuk mendatangi kaum Quraisy yu'limuhum annahu qad naja huwa wal untuk menyampaikan berita kepada mereka bahwa telah selamat Abu Sufyan bersama dengan kafilahnya wa ya'muruhum ayyarji'u dan memerintahkan mereka agar mereka kembali memerintahkan mereka agar mereka kembali ya tidak usah melanjutkan ke Badar mereka telah selamat sebab tujuan mereka keluar meninggalkan Makkah untuk apa untuk menyelamatkan kafilah tersebut. Itulah tujuan sebenarnya. Karena mereka mendengarkan bahwa Muhammad dan para sahabatnya akan mencegat kafilah itu. Nah, setelah kafilah itu selamat, berarti kan selesai. Sehingga Abu Sufyan mengabarkan berita kepada kaum Quraisy bahwa mereka telah selamat, sehingga kalian kembali saja. Tidak perlu melanjutkan perjalanan. Wa balagha dzalika Quraisyan. Dan ternyata berita ini sampai ke kaum Quraisy Fa'aba dhalika Abu Jahlin. Ternyata Abu Jahl menolak untuk kembali. Maksudnya kalau sudah melanjutkan perjalanan sekalian menyelesaikan. Tujuannya adalah jadi bertujuan bukan hanya untuk kafilah melindungi kafilah tersebut, tapi juga bertujuan untuk menampakkan ketangguhan mereka, kekuatan mereka di hadapan bangsa Arab dan untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Itu tujuan mereka. Untuk mengalahkan kaum mukminin. Ya, sehingga bagi mereka bahwa Rasulullah dan para sahabat menjadi terkalahkan dan mereka menjadi hina. Itu keinginan mereka. Maka Abu Jahal pun enggan untuk membatalkan perjalanan. Wa dan dia mengatakan wallahi la narji' hatta narida ma abadrin. Demi Allah kami tidak akan kembali sampai kami mendatangi mata air-mata air yang ada di daerah Badar. Wa nuqima alaihi thalathan dan kita akan tinggal di sana selama tiga hari. Wa al khamar dan kita akan minum khamar. Wa tudrab ala ru'usina al-qiyan dan akan dipukulkan musik-musik di kepala-kepala kami. Maksudnya akan membuat pesta besar-besaran dengan musik dan minum-minuman. Fatahabun al arabu abadan sehingga bangsa Arab akan segan kepada kami selama-lamanya. Akhirnya Abu Jahal enggan untuk membatalkan perjalanan. Dan dia tetap melanjutkan untuk mendatangi Badar. Nah, tatkala berita ini sampai ke kaum Quraisy, faraja Al-Akhnas bin Syariq biqaumihi. Al-Akhnas bin Syariq yang berasal dari Banu Zahrah, Banu Zuhrah, dia kembali bersama dengan kaumnya yaitu dari kabilah Banu Zuhrah qatibatan semuanya kembali atau mayoritasnya kembali wa qala dan al akhdas mengatakan innama kharajtum litamna'u irahum sesungguhnya kalian keluar tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada kafilah mereka yaitu kafilahnya bangsa Quraisy waqad najat dan mereka telah selamat selesai berarti tugas telah selesai nah sehingga mereka ini kem, seluruhnya kembali dari kabilah Banu Zuhrah kecuali dua orang. Falam yashhad badran zuhriyun. Maka tidak ada satupun dari kabilah Zuhrah, Banu Zuhrah yang menyaksikan peristiwa perang Badar itu illa amma Muslim ibni Syihab ibni Abdullah walid Zuhri kecuali dua paman pamannya Muslim bin Syihab bin Abdullah yaitu ayahnya Az-Zuhri Imam Ma'ruf, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Muslim adalah seorang tabi'i. Nah, Muslim ini punya uh, Muslim ini adalah ayahnya Muhammad, Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Muslim memiliki dua paman. Nah, dua paman inilah yang tetap melanjutkan perjalanannya bersama dengan orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya keduanya terbunuh dalam peristiwa perang Badar itu. Fa innahuma syahidaha yauma idzin. Di mana kedua pamannya muslim tersebut menyaksikan peperangan Badar pada hari itu wa qutila kafiraini dan keduanya terbunuh dalam keadaan kafir. Adapun yang lainnya dari kabilah Banu Zuhra tidak ada yang ikut. Mereka semuanya kembali dan tidak ikut serta dalam peristiwa perang Badar. Sebab tujuan mereka adalah untuk melindungi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Fabadar sallallahu alaihi wasallam Quraisyan ila ma'i Badr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersegera untuk mendahului Quraisy menuju kepada mata air-mata air yang ada di Badar. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin mereka datang terlebih dahulu daerah Badar itu. Sebelum datangnya orang-orang kafir Quraisy. Fanazala ala adna ma'in hunak. Lalu kemudian turunlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang paling dekat dari mata air yang ada di daerah Badar itu. Yang dimaksud di sini adalah ketika mereka tiba, ya, ketika mereka tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk singgah, ya, beristirahat sambil menunggu pasukan kaum Quraisy di mata air yang terdekat dari kota Madinah mata air yang terdekat dari kota Madinah. Sementara masih ada mata air-mata air yang yang di sebelah sananya lagi. Nah, nah ketika Rasulullah singgah di mata air yang lebih dekat dari kota Madinah, faqala lahu Al-Hubab Ibnu Amr, maka Al-Hubab bin Amr berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang benar adalah Al-Hubab Ibnul Munzir. Al-Hubab Ibnul Munzir Ibnul Jamuh. Bukan Al-Hubab bin Amr. Berkata Al-Hubab bin Al-Munzir, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal manzil alladhi nazaltahu amaraka Allah bihi." Wahai Rasulullah, tempat persinggahan yang kamu singgah di tempat itu, apakah Allah memerintahkan kamu untuk singgah di situ? Au manzilun nazaltahu lil harbi wal makidah. Ataukah itu merupakan tempat persinggahan yang engkau turun untuk peperangan dan untuk tujuan tipu daya dalam pertempuran dan peperangan. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal manzilun nazaltuhu lil harbi wal makidah. Namun ini merupakan tempat persinggahan yang aku singgah tujuannya adalah untuk perang dan sebagai tipu daya. Sebagai tipu daya. Jadi yang dimaksud di sini ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di mata air yang lebih dekat dari kota Madinah, maka Al-Hubab bin Munzir melihat dari sisi ya, sisi apa strategi dalam pertempuran ini kurang baik. Apabila menempati mata air yang lebih dekat dari kota Madinah. Sementara di sana masih ada mata air-mata air yang lain atau sumur-sumur yang lain yang ada di Badar. Sehingga di tempat yang terdekat dari kota Madinah, ini bukan strategi pertempuran yang baik. Menurut Al-Hubab bin Munzir. Maka Al-Hubab pun bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita singgah di tempat ini, di sumur ini, apakah memang Allah perintahkan? Kalau Allah perintahkan ya sudah, berarti tidak boleh seorang beristihad. Tidak boleh seorang beri masukan, iya kan? Karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah ataukah dari pendapat wahai Rasulullah sebagai strategi dalam pertempuran, tipu daya dalam peperangan sebab al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah uh, tipu daya, taktik. Ya, menipu daya musuh. Yang demikian diperbolehkan. Maka Nabi menjawab, "Oh, ini bukan dari Allah." Artinya ini murni ijtihad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, bukan wahyu dari Allah. Nah, ketika Al Hubab bin Munzir mengetahui bahwa ini adalah murni ijtihad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur strategi pertempuran, faqala maka berkata Al Hubab bin Munzir, "Laisa hadza bimanzil." Menurut saya ini bukan tempat persinggahan yang baik dalam strategi pertempuran. Fanhab, lanjutkan perjalanan kita. Fanhab bina, kita lanjutkan perjalanan ke depan hatta na'tiya adna ma'in min miyahil qaum. Ya. Sampai kami mendatangi mata air yang terakhir atau sumur yang terakhir dari sumur-sumur yang di depan sana yang dikhawatirkan akan dijangkau oleh orang-orang musyrikin. Fananziluhu sehingga kami sehingga kita singgah di mata air yang paling terakhir Yani kita terus melanjutkan perjalanan mencari sumur yang paling terakhir. Tujuannya apa? Wa nu'awwiru ma wara'ana minal Sehingga kita akan menutup ya, menimbun setiap dari sumur-sumur yang ada di belakang kita, semuanya ditimbun. Summa nabni alaihi hawman fanamlu'uhu. Lalu kemudian kita membuat kolam yang besar, lalu kita mengisi air tersebut dan kita pun mengumpulkan seluruh air agar berada di kawasan kekuasaan kaum muslimin fanashrabu wa la yashrabun sehingga kita bisa minum mereka orang-orang kafir tidak akan bisa minum kalau singgah di sumur yang terdekat dari Madinah mereka akan mendapatkan sumur yang di sana sehingga ini memungkinkan bagi mereka ketika mereka dalam keadaan kehausan mereka minum dari air itu dan itu bukan yang baik dalam strategi pertempuran Kata beliau, strategi pertempuran yang baik adalah ya, menguasai seluruh sumur-sumur yang ada lalu kemudian menutup dari mata air-mata air ya yang tidak dibutuhkan agar tidak diambil oleh orang-orang musyrikin lalu kemudian mengumpulkan air tersebut di sebuah kolam yang besar yang berada di, ke, di kekuasaan kaum muslimin. Fastahsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dan ternyata Rasulullah menganggap baik pendapat Al-Hubab bin Ibnul Munzir radhiyallahu taala anhu. Namun di sini berkenan tentang kisah ini ya bahwa Rasulullah mengatakan bahkan ini adalah e, istihad dari saya strategi pertempuran e, disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dan Az-Zahabi mengatakan riwayat ini mungkar. Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis ini riwayatnya mungkar dan tidak ada jalur yang lain yang sahih yang datang dari Al-Hubab bin Al-Munzir berkenaan tentang kisah ini wallahu taala a'lamu bisawab. Lalu kemudian berkata Al-Hafidh rahimahullahu taala wa halallahu baina Quraisy wa baina al-ma'i bimatarin 'azimin arsalah. Lalu kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin dengan air di mana Allah mengirimkan hujan yang besar kepada orang-orang kafir Quraisy. Fakana nikmatan 'alal kuffari wa nikmatan 'alal muslimin. Sehingga itu menjadi kebinasaan bagi orang-orang kafir dan menjadi sebuah kenikmatan bagi kaum muslimin. Mahadalahumul arda wa labbadaha. Dengan hujan tersebut bagi kaum muslimin, hujan itu menjadikan tanah tersebut menjadi tanah yang padat yang kokoh sehingga memudahkan bagi mereka untuk melangkah. Sementara orang-orang musyrikin, hujan itu menjadi hujan yang sangat lebat yang menjadi musibah bagi mereka. Sementara kaum muslimin mendapatkan hujan-hujan yang ringan sehingga kata al Hafidh Mukathir, hujan tersebut menjadi kenikmatan bagi kaum muslimin dan menjadi siksaan bagi orang-orang kafir Quraisy. Yang dimaksud di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam suratul Anfal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mengantuk sehingga rasa kantuk itu menjadi rasa yang membuat kalian merasa aman dan tentram lalu kemudian Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dan menghilangkan dari kalian was-was dari syaitan lalu kemudian menguatkan hati-hati kalian dengan penuh keyakinan dan kesabaran dan mengokohkan kalian ini kenikmatan bagi kaum kaum mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sementara orang-orang kafir Quraisy menyebabkan mereka semakin kesulitan, menyebabkan mereka semakin porak-poranda urusan-urusan mereka, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kaum mukminin. Wa Rasulillah alaihi salatu wassalam arishun yakunu fiha dan disitulah dibangun untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, arish arish itu seperti perkemahan ya semacam kemah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di dalam arish tersebut. Taibmaashallallahu sampai di sini yang kita bacakan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله